Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib sailin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu mi isani ila yaumiddin Allahu Akbar bahagia sekali kita dihimpun oleh Allah dalam majelisnya Allah ini rahmat Allah makasih ya Allah kau ilhamkan pada kami kesenangan sholat berjamaah di masjid di awal waktu berjamaah duduk dengan ulama-ulama guru-guru yang saleh-saleh yang istiqomah kenapa menyebut istiqomah karena guru-guru ini tidak hanya bicara tapi memang selalu berada di masjid Kali ini kita kaji bersama tercinta Fillah Ayahanda Abu Jibril.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 Amal seberat zarah di bumi dan di langit lebih kecil atau yang lebih besar daripada itu semuanya tercatat dalam buku catatan yang jelas. Maha benar Allah dengan segala firmannya Ya Allah, sekecil apapun dicatat, sekecil apapun dinilai, sekecil apapun dipertanggungjawabkan. Coba ini saja kita bawa pulang hari ini. Jadilah kita orang-orang yang taat kepada Allah. Ayah, nasihati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن salli عبده ورسوله اللهم barik ala وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah Karena rahmat, barakah dan karunia Allah Kita bisa berkumpul pada hari ini Mudah-mudahan rahmat, barakah dan maghfirah Allah senantiasa tercucur di atas kita semuanya. Amin, amin ya mujibah Ayat yang baru sebentar tadi dibaca, jika kita mengimaninya dengan sebenar-benar keimanan, maka kita akan mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Buah iman ada sepuluh Sepuluh. Salah satunya hari ini kita akan bahas. Yaitu muraqabah. Buah iman ada sepuluh. Sepuluh. Salah satunya hari ini kita akan bahas. Yaitu muraqabah. Muraqabah ialah pengetahuan seorang hamba yang selalu merasa dirinya dilihat, diawasi, diperhatikan, diintai, lahir maupun batin. Jika orang beriman mengamalkan ayat ini maka hidupnya akan selamat di dunia selamat di akhirat jika orang-orang yang beriman semuanya mengamalkan ayat ini rakyatnya penguasanya Indonesia akan menjadi negara yang paling indah di muka bumi Allahu Akbar walillahilham segala kejahatan yang kita tidak mampu menyebutnya satu persatu yang terjadi di bumi Indonesia khususnya karena mengabaikan ayat ini segala musibah di dalam rumah tangga dan masyarakat karena mengabaikan ayat ini maka oleh karena itu indah sekali bila pagi ini kita bersama-sama dengan rahmat dan karunia Allah untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terus di dalam majlis yang mulia seperti ini maka Rasulullah SAW bersabda idha marartum biryadil jannah farta'u kalau ya Rasulullah wa ma jannah kal hilaku zikri au majalisul ilm kalau kamu tahu di sana ada taman, taman surga, maka kamu mesti singgah di situ. Berbahagialah kamu di dalamnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah taman surga itu?" Beliau menjawab, "Taman surga itu adalah majelis zikir atau majelis-majelis ilmu." sinilah di dalam majlis seperti inilah para nabi dan Rasulullah Allah menyampaikan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar nih baru dapat nih jadi Rasul menyampaikan wahyu di majlis ini kepada sahabat-sahabatnya berarti ini majlis dari zaman bahla zaman Rasul ini kita ikut sunnahnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau membacakan wahyunya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر wallahu ya'lamu ma tasna'un wahai Muhammad bacakanlah wahyu yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar sesungguhnya salat itu merupakan zikir yang paling agung. Kemudian beliau bersabda, Abdulus salah, sholatul jamaah. Seutama-utama sholat adalah sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Bertemu ayat yang pertama kita baca dengan ayat ini wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fihi Wahai Muhammad bagaimana saja keadaanmu. Dalam keadaan kamu sehat atau sakit. Dalam keadaan kamu kaya atau miskin. Dalam keadaan kamu duduk atau berjalan. Kamu tidur atau bangun. Dalam segala keadaan kamu. Allah menyaksikan kamu. Bahkan kita sudah mendengar beberapa ayat kita senang membaca ayat Al-Quran karena ayat Al-Quran ini akan memberikan rahmat kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155. Wa kitabun anzalnahu ilaika mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun turhamun inilah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu yang telah diturunkan kepadamu yang membawa barokah yang sangat banyak ingin keberkatan dalam hidup pribadi keluarga, masyarakat dan negara Al-Quranlah sumbernya ingin keberkatan dalam hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, Al-Quranlah sumbernya. Ikuti dia Al-Quran. Taatlah kamu kepada Allah. Mengikuti ajaran Al-Quran. Pasti kamu diberi rahmat oleh Allah. La'allakum turhamun. Jika Allah yang berkata la'allakum turhamun, pasti pasti kamu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Kalau ingin negeri ini penuh dengan rahmat Allah, ikuti Al-Qur'an. Pemimpinnya, rakyatnya, maka berkah negeri ini. Itu lalu disebut teroris. syaitan yang nyebut teroris ya Jadi memahami karakter nawaitu seseorang dalam berdakwah. Arifin juga ingin negeri ini tegak Quran dan Sunnah. Hanya caranya saja yang sabar. Dan itu memang bagian dari syariat Allah. Tawasabil hak, tawasabis. Karena hak tujuannya. Maka sabar dan kasih sayang caranya. Lanjutkan ayah. Wa ma tatlu minhu min Qur'an. Kamu tidak membaca satu ayat saja dari Al-Quran. Wa ma ta'amaluna min amalin dan kamu tidak mengerjakan sesuatu amalan berdasarkan Al-Quran atau amalan sebaliknya yang menyimpang dari Al-Quran illa kunna alaikum syuhudan idtufitu nafi melainkan kami menjadi saksi ketika kamu melaksanakannya Allahu Akbar ayah saya terbatas waktu Allahu Akbar walillahilham Allah bersaksi dan menjadi saksi atas apa yang kita lakoni di dunia yang sebentar ini. Sekecil apapun dicatat oleh malaikat, sekecil apapun ditatap oleh Allah. Ya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa inna kalabil mirsad. Kalian dalam tontonan Allah jalla Jalalu. Semut kecil hitam bertengger di atas batu hitam, berada dalam gua yang gelap, tetap dalam intipan Allah. Serbuk sari yang jatuh ke bumi atau daun layu yang mungkin jatuhnya di samping kita yang kita tidak peduli tetap dalam pedulinya Allah sekalipun laut dan darat diberendel langit dan bumi bungkam wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah mengetahui apa apa yang kalian lakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan. Arifin tidak menggunakan bahasa apalagi. Perhatikan bahasanya. Maupun bukan apalagi. Bagi Allah sama terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ikhwah melihat Arifin. Tapi hati Arifin ditatap oleh Allah. Kesadaran itulah yang membuat orang beriman selalu muraqabah merasa selalu dekat dengan Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah. Buahnya ia akan sangat nikmat dalam salat. Kenapa? Ditatap oleh Allah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasail lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن Nikmat dia berdiri di tengah malam karena ditatap oleh Allah alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin Allah memperhatikan saat ia berdiri dalam sholatnya ruku, sujud sampai salam Allahu Akbar hatinya ditatap oleh Allah di mana, kapan, bagaimanapun hingga akhirnya karena ia selalu ditatap oleh Allah dunia menjadi majelis zikir, majelis ibadah majelis amal, majelis dakwah majelis jihad kenapa? ditatap oleh Allah ada orang tidak ada orang begitu lakonnya ada televisi atau tidak begitulah lakonnya dia ingin jadi aktor terbaik di hadapan Allah terima kasih ayah anda tercinta bila Abu Jabil. terima kasih Satyanil Haq terima kasih amal jariah ikhwah silakan beramal hubungi Akhi Awaludin 0856 90010 0856 90010 berkahi yang beramal jariah untuk pembangunan pesantren Azikra Jabal Sindur Terima kasih pemirsa Jaya Hati. Kaparatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan